Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Thumma amma ba'd Taib sebelum kita lanjutkan kajian kitab Fikus sunnah linisa di sini ada pertanyaan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Afan nama mau bertanya Yang pertama Apa ciri-ciri dari penyakit Ain <clears throat> Penyakit Ain Itu hak Benar adanya Adapun ciri-ciri secara fisik di antaranya adalah <clears throat> perkara yang menimpa pada penderitanya seperti terjatuh atau tiba-tiba panas menggigil atau macam-macam. Tiba-tiba terjatuh gagap ketika sedang di podium dia tidak mampu berbicara. Ciri-cirinya banyak. Allah alam sahab. Di antara apa yang disebutkan di sini bukan pembatasan. <clears throat> penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata baik yang sifatnya kebencian atau pandangan takjub pandangan saking heran maka atas hal ini kita dapati orang-orang Arab khususnya Yaman mereka tidak berani mengeluarkan anak-anak mereka yang masih kecil yang masih lucu-lucu karena dikhawatirkan dari pandangan-pandangan manusia yang memandang anak kecil ini yang masih lucu ini dengan pandangan heran, pandangan suka, pandangan cinta akan bisa menyebabkan ain pada diri anak tersebut. Demikian juga kisah dari para sahabat ketika melihat keindahan yang ada pada saudaranya dipalingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang untuk memandang dengan pandangan takjub atau pandangan heran tetapi apa disuruh untuk mendoakan barakallahu fi Allah yubarik fi ya jadi jangan memandang seseorang dengan pandangan hub ya cinta yang sangat atau takjub tetapi dibaringi dengan doa <clears throat> karena bisa menyebabkan sakitnya orang tadi tidak ada apa-apa tiba-tiba panas dingin ketika habis dari luar ini terjadi biasanya pada anak-anak mayoritasnya anak kecil <clears throat> atau anak yang sedang lucu-lucunya <clears throat> karena banyak yang memegang banyak yang memandang tiba-tiba ketika pulang sakit dan diantara daripada kita berlindung dari penyakit ain banyak zikir kepada Allah banyak taat kepada Allah banyak ibadah yang jelas banyak baca Quran mengamalkan sunnah banyak zikrullah membaca lisan kita dengan zikir menyembuhkannya yang jelas banyak berdoa kepada Allah dan juga dengan rukiah yang syar'i di samping kita pergi ke tobi dokter untuk memastikan penyakitnya, kita pun melakukan dengan cara-cara yang syar'i dengan ruqyah, dengan dibacakan Al-Qur'an. Dan tentunya dari pribadi yang terkena, kalau dia memang sudah akil, sudah balik untuk banyak meminta kepada Allah untuk meruqyah dirinya sendiri dengan banyak membaca Al-Qur'an. Kalau diketahui siapa yang menimpakan ain tersebut, maka diminta untuk mandi atau diminta untuk berwudu, kemudian airnya diminta kemudian dipakai untuk mandi bagi penderita. Disebutkan ini semuanya dalam kitab Tauhid. <clears throat> Kalau sudah terkena. Dan bagaimana cara untuk menghilangkan penyakit hati, termasuk untuk menghilangkan kedengkian pada hati. Masalah apa? Kalau seandainya masalah takdir, maka serahkan semua kepada Allah. Ini merupakan takdir dari Allah dengan ilmu kalau itu kelebihan yang ada pada seseorang maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim." Itu semua merupakan keutamaan dari Allah dan Allah memberikannya kepada Allah ya, yang siapa siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang besar. Ini akan bisa menghilangkan ya penyakit hati yang ada pada kita kalau itu merupakan iri pada manusia dengan apa yang mereka dapatkan daripada nikmat. Kalau penyakit-penyakit hati di malas, ini tentunya dengan berusaha mengobatinya dengan duduk dengan orang-orang yang rajin. Kalau engkau malas, duduklah dengan orang yang rajin. Sehingga timbul semangat. Jangan duduk dengan orang-orang yang semalas seperti yang dirimu tentunya. Itu kalau masalah malas atau lain sebagainya. Duduk dengan orang yang memiliki semangat yang tinggi. <clears throat> kalau penyakit hatinya penyakit masalah syirik, maka pelajari berilmu tentang tauhid sehingga kita bisa menghilangkan kesyirikan. Penyakit hati ini banyak. tentunya dengan banyak baca Quran, dengan mentadaburinya, dengan banyak mengingat kematian akan bisa menghilangkan sedikit ya mengurangi angan-angan ya aktsiru dzikra hadzim ladzah perbanyak engkau ingat penghancur kelezatan qalu ma ya Rasulullah qala al maut apa ya Rasulullah kematian <clears throat> menghilangkannya dengan berusaha semuanya harus dibandingkan dengan usaha kalau sekedar tanpa usaha hanya angan-angan hilang begitu sendiri tidak bisa sesuatu itu harus berusaha dari diri kita Taib nggak akan bisa hilang begitu saja seperti apa namanya angin berlalu lah. Kita berusaha untuk hilang. Latihan terkadang memang susah, tapi bersama kesungguhan akan mudah. Manjat ya jawaban barang siapa yang tersungguh-sungguh akan dapatkan. Nggak bisa kita menghilangkan penyakit hati begitu saja. Dan tentunya ada, semuanya ada. Penyakit kiri ya ketika orang lain mendapatkan nikmat penyakit sombong penyakit ujub bangga diri semuanya ada pada manusia Baik. <coughs> Semuanya ada pada manusia. Kalau kita tidak punya penyakit hati tidak akan bersemangat. Ya, karena kita merasa diungguli sehingga kita harus bersaing. Nah, yang termasuk daripada penyemangat di dalam <clears throat> kehidupan ini dalam berdakwah, dalam beribadah. Nah, Adapun dengki bisa dihilangkan dengan kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu merupakan kehendak keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun. Kalau kita iri dengan seseorang karena nikmat, berarti kita telah menyalahkan Allah. <clears throat> Bukan berarti kalau Allah memberi yang tampaknya nikmat itu baik dan belum tentu orang ya ketika Allah memberi suatu kejelekan musibah itu jelek tidak jelas dengan ilmu semuanya akan bisa sedikit terbenahi dan teratur dan bisa terarahkan bisa terarahkan nggak bisa kita menghilangkan secara total, nggak bisa. Tetapi kita arahkan dengan taib ilmu sehingga berjalan di atas kebaikan. Wallahu taala alam Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah Kitabul Aimani wan Nudur kita lewati saja pembahasan yang disebutkan di sini karena tidak ada hubungannya dengan haji sekedar keutamaan-keutamaan <clears throat> yang insya Allah kita cukupkan sama ya yang kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada kitab pembahasan tentang masalah aiman, sumpah, wan nuzur dan nadar. Aiman itu sumpah demi Allah, demi Allah. Ya, dengan nama Allah, atau dengan kalimat nazar atau dengan nazar atau nazar ya, pembahasan kitab sumpah dan nazar contoh daripada nazar adalah ucapan-ucapan seseorang apabila saya sembuh saya akan nyembelih kambing kalau saya sembuh saya akan sodakoh sekian rupiah ini nazar bagaimana hukumnya dalam Islam ya taib dan bagaimana syaratnya kalau sudah terucap kalau sudah terucap lewat lisan saya bernadar, saya bersumpah. Nah ini baru ada hukumnya. Tapi kalau sekedar angan-angan dalam hati, demi Allah saya nggak akan makan tempe. Tapi dalam hati nggak ada hukumnya. Tetapi kalau sudah diucapkan dalam lisan, demi Allah saya nggak akan makan tempe, misalkan. Nah di sini ketika dia makan, ya maka dia harus bayar kafaroh. Atau kalau dia pengen makan suatu saat karena pengen, dia harus membayar kafaroh denda. Nanti akan disebutkan bagaimana caranya berat Bukan berarti orang yang sudah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu nggak boleh melakukannya boleh. Ya bukan berarti kalau dia sudah bersumpah demi Allah saya nggak akan nginjak rumahmu. Misalkan sudah bersumpah masa mau saya mau nginjak-nginjak rumahnya lagi misalkan ya boleh tetapi harus dibayar kafaroh dulu. <clears throat> kafaroh itu denda ya kafaro itu denda Baik. <clears throat> Terus bagaimana dengan sumpah? Apakah boleh hmm, apa namanya mengingkarinya? Maksudnya meniadakannya boleh. Seseorang yang bersumpah kemudian melihat dengan melanggar sumpahnya tadi suatu kebaikan maka langgar sumpahmu dan bayarlah denda. Ya maka disebutkan dalam hadis man halafa ala yaminin barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah bersumpah atas suatu sumpah. Sumara'at qalillahi minha kemudian dia melihat melihat yang lebih bertakwa kepada Allah dari mengingkari sumpah tadi, maka apa? Falnya takwa, maka datanglah takwa dan langgar sumpahmu dan bayar denda. Maka di sini akan disebutkan nanti apa saja yang berhubungan dengan sumpah dan nazar. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur kita ucapkan. Kalau belum diucapkan, maka tidak ada ghaib tidak ada hukumnya. Jadi kalau sekedar dalam hati saya nggak akan ini, saya nggak akan itu, sudah tidak masalah. Kalau engkau melakukannya, maka tidak ada apa-apa bagi dirimu. Tidak ada sesuatu apapun dosa atau yang lainnya. Qala rahimahullah awalan al-aiman. Yang pertama adalah sumpah. Ta'rifuha pengertian daripada sumpah al-aimanu jam'u yaminin. Aiman jamak dari kalimat yamin wahyal wahiyal yadul muqabalah liyadil yusra dan dia adalah tangan yang ya muqabal yang berhadapan dengan tangan kiri berarti tangan kanan yamin tangan kanan yusra tangan kiri wa atlaqat alal halaf dan dimutlakkan kalimat aiman atau kalimat yamin ya untuk mengungkapkan kata-kata sumpah li'annahum karena mereka manusia ketika itu kanu dulu mereka idza tahalafu aw bila saling bersumpah saling berjanji akhadha kullun biyamini sahibihi maka setiap salah satu dari mereka mengambil tangan kanan saudaranya kemudian bersalaman menunjukkan atas ikatan sumpah tadi ikatan janji tadi ini kalimat aiman Taib. Jadi dipakai untuk halaf, berjanji, bersumpah. Kenapa dinamakan dengan aiman? Karena dinamakan dengan kebiasaan. Kalau mereka bersumpah, berjanji satu dengan yang lainnya pasti mengambil tangan saudaranya yang kanan. Wal yaminu fi adapun sumpah atau yamin di dalam syariat Islam tahqiqul amr. Ya. Tahqiq benar-benar membenarkan sebuah perkara Autaukiduhu atau menguatkan sebuah perkara bidikri ismillah dengan menyebutkan nama Allah demi Allah ya bersumpah demi Allah au bisifat au sifatin min sifati atau dengan sifat-sifat Allah biizzatillah dengan kemuliaan Allah sebagaimana ya sumpahnya setan yang pengen menggelincirkan manusia fabiizzatik la'agwiyannahum ajma'in maka demi kemuliaanmu ya Allah aku akan gelincirkan mereka semuanya. Maka dikatakan yamin. Berarti engkau telah bersumpah demi Allah saya enggak akan sekian dan sekian. Atas nama Allah saya tidak akan skip demikian dan demikian. Berarti engkau telah bersumpah. Baik. <clears throat> Kemudian dalam pendahuluan ini penulis mengatakan ba'du ada bil halaf atau halif sebagian daripada adat adab dalam bersumpah. Jadi bersumpah tidak sembarangan. Demi bapakmu, demi gunung, demi laut kidul misalkan. Tidak boleh seperti ini, bahkan terjatuh ke dalam keharaman. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, jangan bersumpah ya kecuali dengan nama Allah. Kalau engkau bersumpah dengan nama Allah maka tunaikan sebisamu. Kalau ada yang lebih bagus maka beralihlah dan bayarlah dendanya. Tapi Ini masalah sumpah. Jangan banyak bersumpah. Ba'du adabil halif. Al-awwal yang pertama yukrahu al-ifratu fil halif. Dibenci untuk berdalam-dalam dalam bersumpah. Ya, ifrat banyak mengeluarkan sumpah. Ya, di sini banyak diucapkan biasanya bagi ya tujar para pedagang. Demi Allah ini barang bagus, demi Allah saya tadi beli sekian sekian demi Allah modalnya sekian demi Allah demi Allah. Ya, melariskan dagangan dengan sumpah. Allah ta'ala al-muktsirina al halif. Ya, Allah ta'ala al-muktsirina al halif. Dan sungguh Allah telah mencela orang-orang yang banyak bersumpah. Ya. Biasanya orang yang bersumpah itu ima dia takut tidak dipercayai atau dia pengen dibenarkan. Oh iya. Karena ragu-ragu dengan dirinya sampai bersumpah. Bikaulihi subhanahu wa la tuti' kulla halafin mahin. Jangan engkau taati setiap ya para penyumpah yang hina itu tukang sumpah sumpah serapah. Wa qala subhanah wahfadu aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi barang siapa yang banyak bersumpah pasti dia banyak mengingkari. Janji harus tepati, sumpah harus dilaksanakan. Kalau engkau banyak bersumpah pasti banyak yang engkau lupa. Kita manusia, wal arabu kanu yamdahuna insan bil iklali minal hadif dulu bangsa Arab memuji manusia karena sedikit sumpah wal hikmatu fil amri bitaklil aiman hikmah faedah daripada perintah untuk jangan banyak sumpah anna man halafa fi kulli qalilin wa kathirin billah sesungguhnya orang yang banyak bersumpah pada sedikit atau banyak karena ayat dengan nama Allah wa atlaqa lisanuhu lisanahu bidzalik dan sering ya mengucapkan dengan lisannya wala yabqa lil yamin fi qalbihi waqa maka tidak akan tersisa, tersisa sumpah ini dalam hatinya suatu yang agung berbeda dengan kalau sekali bersumpah demi Allah terasa besar ya terasa amat ya agung dalam hati kita takut untuk kita ingkari tapi kalau dia sedikit-sedikit wallah demi Allah, wallah demi Allah, maka sumpah seakan-akan suatu hal yang biasa dalam hatinya, tidak ada pengagungan sama sekali. Fala yu'minu, fala yu'manu. Iqdamuhu 'alal yamin al -kadibah. Kalau sudah banyak bersumpah, maka tidak aman untuk dia maju bersumpah dengan sumpah yang palsu. Hanya untuk menguatkan pendapat, hanya untuk memperjuangkan diri berani bersumpah palsu. Fayahtallu ma huwal ghardul asli minal yamin, maka hilanglah apa yang menjadi tujuan yang asli dalam sumpah. Taib. Ini yang pertama. Adab-adabnya jangan memperbanyak sumpah. Kenapa? Karena kalau memperbanyak sumpah akan hilang pengagungan ya nama Allah di hatimu. Kedua yang kedua, latan akidul yaminu illa billahi wa as, au asma'ihi au sifatihi. Tidaklah dianggap sumpah janji kecuali dengan nama Allah. Ya, atau dengan nama atau uh, illa billah dengan Allah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ila akhirih. Kemudian sifat-sifatnya banyak al ya izah dan lain sebagainya jadi jangan bersumpah kecuali dengan Allah dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya fa'an ibni umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka umar ibn al Khattab, wa huwa yasiru fi rukabin yahlifu bi abi dari ibnu umar bahwasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mendapati Umar bin Khattab dia sedang berjalan pada rombongan yang sedang berbicara, bersumpah dengan bapaknya. Nah, nah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Umar pada sebuah rombongan mendapati Umar sedang bersumpah dengan nama bapaknya. Jadi Rasulullah mendengar dari Umar bin Khattab sumpah dengan selain Allah. Faqala Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang harus bersumpah, maka hendaklah dipersumpah atau dia diam. Ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dilarang bersumpah dengan selain Allah. Tapi Kenapa kok dilarang kita bersumpah dan bahkan hal ini pun disebutkan dalam salah satu bab daripada bab at-tauhid karena ini termasuk daripada mimba bitta'zim pengagungan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita sumpah dengan seseorang berarti apa? Seseorang tersebut ada sedikit izah dalam hati kita. Kita mengagungkan orang tadi dan pengagungan tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Maka oleh karena itu kita dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Tidaklah seseorang bersumpah melainkan dia akan menyebutkan sesuatu yang paling agung dan paling dia takuti dalam hatinya. Berarti kalau dia bersumpah atas nama selain daripada Allah, berarti dia telah mengagungkan makhluk dan menandingi yang menjadikan Allah tandingan dalam pengagungannya. Berarti dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan wal billah. Subhanallah, detail para ulama. Nam di dalam istimba mengambil kesimpulan-kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasi hadal hadis faedatan dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama azajru anil haraf bi larangan bersumpah dengan selain Allah. Wa khassal ada li kaunihi kana ghaliban indahum terkhusus dengan bapak bapak mereka. Karena bersumpah dengan bapak-bapak ini sering terjadi di kalangan bangsa Arab. Yang kedua, anna man halafa bi ghairillahi mutlaqan lam tan'aqid yaminuhu Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah secara mutlak bersumpah begitu saja dengan selain Allah maka tidak dianggap sumpahnya Sawa'un kanal mahlufu bihi yastahiqu ta'zim. Sama saja orang yang disumpahi dijadikan sumpah tadi orang yang berhak untuk diagungkan seperti bapak berhak untuk diagungkan. Tetapi sumpahnya tadi tidak dianggap dalam Islam tidak dianggap dalam Islam. Lima na khairil ibadati kal anbiya. Untuk sebuah makna yang dimaksudkan bukan untuk ibadah seperti para nabi demi Muhammad. Demi kehormatan Muhammad, demi kehormatan Ibrahim misalkan atau demi kehormatan Jibril atau para ulama atau para aba wal Ka'bah atau kehormatan Ka'bah wa nahwu dzalika aula lebih utama jadi kalau seseorang ada sumpah dengan menyebutkan selain Allah maka sumpahnya itu dianggap tidak ada. Taib dianggap tidak ada dan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena sumpahnya tidak teranggap. <clears throat> Kemudian waya wayajuzul halafu bi min sifatillahi taala. Di antara adab di dalam bersumpah selain tidak boleh memperbanyak sumpah kemudian tidak boleh sumpah dengan nama-nama selain Allah nah, sekarang adalah diperbolehkan seorang sumpah dengan menyebutkan salah satu sifat daripada sifat Allah kama sabata fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana telah tetap hal ini dari hadisnya Abu Hurairah fi kisati akhar man yakhruju minan nar fi kisati akhiri man yakhruju minan nar <clears throat> pada kisah orang yang terakhir keluar dari neraka. Falayazalu yad'ullah. <clears throat> Orang ini terus-menerus minta kepada Allah. Fayaqulu la'allaka in a'taituka an alani ghairah. Allah mengatakan kepada orang ini, engkau ini apabila aku berikan sesuatu yang kau minta, ya, aku khawatir engkau akan minta yang lain jadi kisahnya orang yang ya pengen dimasukkan ke surga. Pertama kali dihadapkan ke neraka. Dia minta pada Allah, "Ya Allah, tolong apa namanya? palingkan wajahku dari neraka." Rasulullah eh, Allah mengatakan, "Apakah engkau minta selain itu?" Tidak. Palingkan saja. Setelah dipalingkan, dia melihat pohon. Tolong dekatkan aku ke pohon itu terus demikian. Sampai Allah lihat hak tertawa nanti. Ya, mendengar eh, melihat keadaan orang ini disebutkan di sini fayakulullah wa izzatuk tidak buat dengan kemuliaanmu ya Allah janji Taib. janji dari orang tersebut wa izzatuk demi kemuliaanmu ya Allah ini syahidnya boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah La as'aluka, saya tidak akan minta kepadamu ghairah yang lain. Ya, sampai Allah mengatakan fa yadhaqullahu taala lihadar rajul. Allah sampai tertawa melihat keadaan orang ini sampai akhirnya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini apa? Wa izzatuk demi kemuliaanmu ya Allah saya nggak akan minta Fa'aqsama bi'izzatillah maka dia bersumpah dengan kemuliaan Allah dan izzah adalah salah satu kemuliaan Allah. Salah satu daripada sifat-sifat Allah. Wahia sifatun lidatihi subhanahu wa ta'ala. Izzah adalah sifat untuk zat Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan. Fabiha aqsama Ayyub alaihissalam maka dengan kalimat izzah sifat daripada sifat Allah ini Nabi Ayyub bersumpah dengannya. Kama fi hadithi Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadith Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan fanadahu rabbuh maka Rabbnya pun memanggilnya ya Ayub alam akun aghnaituka amma tara wahai Ayub bukankah aku telah memberimu mencukupimu dari apa yang kau lihat qala bala wa izzatuk Ayub mengatakan tentu demi kemuliaanmu ya Allah Walakin lagi Nabi an barakatik tetapi tidak ada kecukupan dariku dari barokahmu. Aku cukup dari pemberianmu tapi aku tidak cukup dari barokah. Subhanallah. Nabi Ayub alaihi salatu wasalam meminta barokah pada setiap pemberian. Karena tidaklah setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan barokah. Karena barokah ini nikmat yang sifatnya ziyadah tambahan pada rezeki seorang muslim maka harta yang barokah cukup walaupun sedikit. Adapun harta yang tidak barokah akan terasa kurang walaupun banyak. Hai, <clears throat> Syahidnya adalah wa'izatuk. Ya, bersumpah dengan sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب dari Ibnu Umar berkata dulu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada sumpah-sumpahnya ketika beliau bersumpah adalah ucapan beliau la wa muqallibal qulub demi zat yang membolak-balikan hati. Muqallibal qulub sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikan hati. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim dan sebelumnya juga Bukhari wa Muslim. Demikian juga sebelumnya. Wa thabata anna Usaid ibn Hudair aqsama biqalihi la umrillah la naqtulanna. Wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Wa ma'na la la amrullah ay baqa Allah wa hayatullah wahya sifatun min sifati dzati subhanahu fajazal halaku biha dan disebutkan dari sahabat telah tetap dari Usaid bin Hudair beliau bersumpah dengan kalimat la amrullah al amru bermakna baqa ya abadinya Allah keabadian Allah demi keabadian Allah kami akan memerangi kalian disebutkan oleh Al Imam Bukhari dalam sahihnya dan hal ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diingkari. Berarti menunjukkan bahwasannya termasuk sunnah takririyah, sunnah yang diperbolehkan. Sunnah penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna daripada amrullah, Allah, keabadian Allah, wahayatullah, kehidupan Allah, wahya sifatun min sifati dati subhanahu fajaza al halafu biha boleh untuk bersumpah dengannya Walidha yajuzul halafu bil Qur'ani fa innahu kalamullahi azza wa jal. Maka oleh karena itu boleh kita juga bersumpah dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an termasuk daripada ucapan Allah. Wa tan'aqidul yaminu bihi 'inda 'amati ahli ilm dan dianggap bersumpah ya sumpahnya tadi dianggap dengan Al-Qur'an ya pada sebagian dari mayoritas ahlul ilmi Kemudian adab yang berikutnya al-halafu bi syirkun. Ya, bersumpah dengan nama Allah selain daripada nama Allah merupakan kesyirikan. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah faqad kafar, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran au Ashrok telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, apa alasannya yang kita sebutkan di muka? Karena adanya pengagungan dengan ya sesuatu tadi. Demi Uzza, demi Lata. Pengagungan yang sangat yang menyamakan pengagungan dia dengan pengagungan Allah. Waqad qala Ibnu Umar liman sami'ahu yaqulu la wal Ka'bah. Dan telah mendengarnya Ibnu Umar dari orang yang mendengarkannya Ibnu Omar telah mengatakan hadis ini terhadap seorang yang telah mendengarnya kulu, dia mengatakan la wal Ka'bah tidak demi Ka'bah tidak boleh fala yajuz antahlifi bin nabi wala bil ka'bati wala bi syarafi wala bin ni'mati wala bi ghairi dhalik tidak boleh bagimu untuk bersumpah dengan nama nabi dengan nama Ka'bah dengan nama kemuliaan dengan nama nikmat atau yang lainnya wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna dari Buraidah salah seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersumpah dengan atas nama amanah maka bukan dari kami kata Nabi ya rawahu Abu Dawud bisa bisanadin sahih ini hadis-hadis yang menjelaskan larangan bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat-sifatnya adab yang keempat idza lisanuki fahalafti bi ghairillah faquli la apabila karena mungkin terkadang kita ini ya tumbuh besar ya, di kalangan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, kenal agama sudah besar, lisannya sudah terlanjur terbentuk lisannya sudah terlanjur terbentuk. Ya. Nyeplos. Zal. Tergelincir. Bersumpah dengan selain Allah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ini perlu diingat. Terkadang kita ini sumpahnya karena memang sudah latah semenjak kecil sampai besar nggak pernah diajari kecuali sumpah-sumpah tersebut yang kita dengar dari orang tua, dari tetangga, dari masyarakat. Setelah kita tahu terkadang masih tergelincir maka ya iringi dengan kalimat la ilaha illallah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halafihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa dari kalian yang bersumpah kemudian dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, maka adalah dia mengatakan la ilaha illallah. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu kala Halaftu billata wal Uzza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul la ilaha illallah sumanfus ala yasarika thalatan wa ta'awad wa la ta'ud. Dari saat dia berkata, aku pernah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Maka Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, jangan kau ulangi. Ya meniuplah ke kirimu tiga kali. Tiuplah dengan ya angin ke kirimu tiga kali dan jangan ya dan engkau berlindung kepada Allah dan jangan engkau ulangi ucapanmu. Menunjukkan tentang apa namanya kerasnya dalam Islam larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, idza halafti bi millati ghairil Islam ala syai'in wa anti kadzibah muta'ammidah fa anta kama taqulin. Apabila engkau bersumpah dengan agama selain Islam pada sebuah perkara dalam keadaan kau dusta sengaja maka engkau sebagaimana apa yang engkau katakan. Fa'an Thabitin bin Duhaq qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millati siwal Islam kadiban muta'ammidan fahuwa kama qal Dari sabit bin Duhaq berkata telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam dusta dan disengaja maka dia seperti apa yang dia katakan Seperti apa yang dia katakan. Wa misalu dhalik contohnya bagaimana? Antahlifa al-mar'atu annaha Yahudiyah atau Nasraniyah atau bari'ah minal Islam. Contohnya ada seorang perempuan yang bersumpah, demi Allah saya ini orang Yahudi. Demi Allah saya ini orang Nasrani demi Allah saya ini berlepas diri daripada Islam dusta sengaja bukan dipaksa dan bukan karena dia tidak ya sadar dia sadar dia sengaja idza fa'alti kadza apabila engkau ucapkan hal ini summa taf eh, na'am summa taf'alu kemudian engkau kerjakan au antahlifa bihadza ala amrin madin atau engkau bersumpah dengan ucapan ini atas perkara yang telah berlalu fahadal halif haramun ibtidaan maka sumpah ini haram secara asalnya secara permulaannya haram jadi engkau misalkan sumpah demi Allah saya ini Yahudi kemudian dia melakukan sesuatu atau dia sudah melakukan sesuatu dulu dia sudah melakukan sesuatu kemudian dia mengatakan demi Allah saya Yahudi atau dia berbicara saya demi Allah Nasrani kemudian dia ber berbuat sesuatu apapun atau bersumpah dengan sumpah ini pada sesuatu yang sudah dilakukan tempo dulu maka sumpah ini pada awalnya adalah haram Sawaun kanat sadiqatan au kadzibah sama saja dia jujur atau dusta. Walatan akidu yaminan wala kafarata fiha. Tidak dianggap sebagai suatu sumpah dan tidak ada denda. Apa? Taubat. Jadi sesuatu dosa itu kalau sudah nggak ada denda berarti dosa besar. Jadi jangan disangka wah cuman tobat ini berarti ringan. Justru setiap dosa yang diperintahkan untuk tobat itu dosa besar sudah tidak ada kafaroh. Kalau masih ada denda berarti masih ringan. Thumma innaha in kanat taksubu bihaba Baik. Kita taklim ini iklannya banyak sekali. Ma'jur insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan tempat yang rohah lebih nikmat. Thumma innaha in kanat taqsudu bihada ib'adu nafsiha 'an syai' aw al-ijbari bima tadhunnuhu sidqan lam takfur. Kemudian perempuan ini apabila dia memaksudkan dengan sumpahnya ini menjauhkan dirinya dari sesuatu atau memaksa untuk perkara yang dia sangka jujur maka tidak dikafirkan Allah ada maksudnya apa wa in qasadat bihiridha bil kufri apabila dia maksudkan untuk kekufuran dan dia ridho awil ijbaru bima ta'lam anhu kadib atau memaksa dengan sesuatu yang tahu bahwasanya itu dusta fa takunu kafiratan fil had maka dia kafir pada ya waktu itu Fahada khulasatu kalami ahli ilmi fil mas'alah wallahu alam. Ini adalah khulasah ya kesimpulan dari ucapan ahlul ilmi dalam masalah ini. Barang siapa yang bersumpah dengan ya agama-agama tadi. Demi Allah saya Yahudi, demi Allah saya Nasrani. Allah mengabarkan dirinya kepada kekafiran. Tawi. Kemudian yang berikutnya, idza khulifa laki billahi fa'alai fa'alaiki antardi. Adabnya sekarang kita yang disumpahi atas nama Allah. Apabila engkau disumpahi atas nama Allah maka wajib untuk ridho. Dia dusta walaupun dia dusta tanggung jawabnya terjadi dengan Allah. Wallahu yuhasibuh. Ya Allah yang akan menilainya kalau dia berani berjanji atas nama Allah dan kita kenal siapa dia, kita percaya. Tetapi terkadang orang itu bermudah-mudah, dasarnya memang orang yang bodoh, bermudah-mudah dalam sumpah, maka tetap kita berhati-hati. Ya, karena seseorang terkadang bersumpah atas nama Allah, layu bali tidak dia hiraukan. Nah, dan bahkan dijadikan hal ini permainan. Wah, orang itu kalau kita pakai sumpah atas nama Allah, dia pasti percaya. Kita pakai sumpah-sumpah saja. Nah, seperti ini dilihat keadaannya. Oh, iya. Tapi kalau dia memang tidak terkenal dengan orang yang pendusta, maka kita pegang sumpah dan janjinya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yashruq. Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam melihat seorang laki-laki yang sedang mencuri. Faqala asharakti, asharakta? Dia mengatakan, "Apakah engkau telah mencuri?" Qala la. Dia mengatakan tidak. Walladzi la ilaha illa hu. Demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia. Faqala Aisyah, amantu billah wa kadabtu basari. Saya beriman kepada Allah dan saya mendustakan penglihatanku. Subhanallah. Nabi Isa alaihi salam melihat seorang pencuri, ditangkap dan dikatakan, "Apakah engkau telah mencuri?" Padahal dia melihat dengan kedua matanya. Dia mengatakan tidak demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka Nabi Isa mengatakan, saya beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku. Tetapi kalau jelas-jelas yang lihat lima orang, ya, dan kita nggak tahu orang ini siapa, ya tangkap. Ya. Waqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam man halafalahu billahi falyardha wa man lam yarto billahi falaysa minallah. Barang siapa yang disumpahi atasnya dengan nama Allah hendaklah dia ridho. Dan barang siapa yang tidak ridho berarti dia bukan termasuk daripada bagian dari Allah. Maksudnya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya yang membuat apa namanya? Baik. <clears throat> Seorang muslim untuk percaya dengan sumpah yang disebutkan padanya nama Allah. Baik. Agar supaya seorang muslim percaya pada setiap sumpah yang disebutkan di sana nama Allah tetapi tentunya kita sebutkan tadi dilihat daripada keadaan orang tersebut. Dilihat daripada keadaan masing-masing orang. Terkadang orang bersumpah atas nama Allah seenaknya. Dia mengingkari juga seenaknya. Oh iya. Tetapi kalau memang dia terkenal dengan orang yang jujur, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, maka kita percayai sumpahnya tersebut. Nah, di antara daripada adab-adab seseorang dalam bersumpah, adab ketika bersumpah dan adab ketika menerima sumpah tersebut. Wallahu taala alam sawab.